Pada kesempatan kali ini saya mengingatkan diri saya pertama kemudian seluruh saudara saya yang hadir dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam amal a'malu niat, wa innama likulli imrin ma nawa setiap amalan itu bergantung kepada niatnya apakah dia itu akan menjadi ibadah ataukah bukan ibadah apakah dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak sebagai amalan makbulan atau merdu dari alim, semua itu sangat bergantung kepada niat innamal a'mal bin binniyat wa innama likulli imri'in dan setiap pribadi setiap hamba akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. In khairan fakhar wa in syarran fashar. Kalau yang dia niatkan itu baik untuk menambah ilmu, menambah iman, menambah takwa, maka pasti Allah akan tolong. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian yang kedua, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam man طلب العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة Barang siapa yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu bin yang semestinya ilmu tersebut dicari, dipelajari untuk mendapatkan ridha Allah, namun pada prakteknya tidaklah dia mencarinya, mempelajarinya kecuali untuk menerima sesuatu dari urusan duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi, aroma harum jannah Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini mengingatkan kita untuk kita berbenah diri dari amalan kita yang bersifat batin. Semoga Allah menolong saya dan antum semuanya untuk bisa mewujudkannya. Kemudian yang kedua bahwa amalan yang mulia ini dan itu bagian daripada talabul ilmi akan menjadi makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dijalankan di atas sikap ittiba dijalani dari awal hingga akhir di atas sikap ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan amalan kita menjadi amalan makbulan. Karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda amalan amalan kata para ulama amal di sini adalah kata nakirah yang berposisi pada konteks redaksi pembicaraan siak syarat maka berfungsi secara umum segala bentuk amalan di segala bentuk amalan din man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu barang siapa yang berbuat sebuah amal termasuk yang kita lakukan dalam keadaan amalan itu bukan atau tidak ada padanya contoh dari kami dalil dari Rasul dari sunnahnya dari syariatnya maka amalan itu tertolak kepada pelakunya tidak sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsyil Azim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di siang hari ini sebagaimana telah diumumkan, dikabarkan dan telah tertulis di hadapan kita dengan judul Jangan biarkan anak Anda menjadi teroris. Ada satu hal yang ingin saya batasi dari judul ini, yaitu pada kata terakhir kalimat atau kata teroris. Sebaiknya kalimat ini ditambah dengan satu kata berikutnya, yaitu teroris khawarij. Jadi judulnya adalah jangan biarkan anak Anda menjadi teroris khawarij. Kenapa? Karena teror dan terorisme itu luas sekali. Ada teror dan terorisme yang dilandasi oleh politik. Teror dilakukan karena kepentingan politik terhadap lawannya. Ada teror yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Ada teror yang dilandasi oleh kepentingan kabilah, suku. Terjadi teror-teror dan ada teror untuk yang ini saja sudah luas sekali dan itu bukan bagian dari pembicaraan kita atau bukan bagian dari pembahasan kita. Yang kedua, jenis teror yang dilandasi oleh agama, oleh din. Ini pun luas sekali. Antar firaq Yahud dan Nasara. Nasara itu firaq. Ada teror antar mereka ada Yahudi radikal, ada Yahudi liberal, ya, ada Yahudi ortodok dan bermacam-macam. Begitu juga Nasoro, Nasoro radikal, ekstrim, ada Nasoro liberal yang masing-masingnya bermusuhan dan terjadi di kalangan mereka sikap teror. Maka tambahan kata terakhir yaitu kalimat khawarij akan menjadi terjis pembahasan kita bahwa pembahasan kita adalah tentang teror yang dilandasi oleh agama yaitu atau yang di atas namakan agama Islam. Ini adalah tugas kita bersama. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga dengan itu Eh, saya batasi judul ini atau pembahasan kita dengan perkataannya atau kalimat yang sudah saya sebutkan. Kemudian pembahasan kita juga tidak akan menyebutkan jaringan-jaringan teroris secara khusus siapa pimpinannya, siapa saja yang terlibat. Karena itu juga bukan tugas kita. Itu tugas waliul amr. Tugas pemerintah tugas intelijen. Maka kita tidak boleh intervensi masuk ke dalam bagian itu. Min husni islamil mari terkuh ma la Di antara bentuk kebaikan keislaman seorang hamba, alamat yang menunjukkan bahwa keislaman seorang hamba ini baik, bagus, ya, adalah dia tidak intervensi ke dalam urusan-urusan permasalahan-permasalahan yang tidak berkaitan dengan dirinya. Maka dari itu, pembahasan kita hanya sebatas menyebutkan sikap, pernyataan, atau tindakan kaum teroris khawarij yang mengatasnamakan Islam. Melebeli, label, memberi label, ya, menamakan tindakannya bagian daripada agama Islam. Ini adalah pembahasan kita dan telah menjadi tanggung jawab para ulama, para dai, para ustaz untuk menjelaskan kepada umat dan tidak boleh menyembunyikan hal ini kepada umat.